Baik. Kita pindah ke pembahasan yang berikutnya. Alamatu bina ilismi. Tanda-tanda isim yang mabni. Ya, apa saja tandanya? Kita dahulu sudah menjelaskan tanda-tanda isim mu'rab bahwa mu'rob mempunyai uh, bahwa mu'rob memiliki empat tanda apa saja rofa nasab hmm, jer atau khafat dan jazm itu pada mu'rob ada empat tandanya maka dalam mabni juga ada empat tanda sama ya tapi berbeda ya hakikat dari tanda-tanda tersebut. Yang pertama mabniun alal fathi. Ada yang mabni alal fath. Mithlu misalnya anta, kaifa, aina, zalika, tilka. Anta ini termasuk apa ya kawan? Isim, domir kaifa, istifham. Aina? Istifham. Zalika. Syarat tilka. Apalagi? Ha? Selain ini. Yang mabni alal fathi. Huwa. Hiya. Naam. Yang kedua mabniun alal kasri mabni alal kasri. Contohnya anti. Ini isim apa ikhwan? Isim domir. Hadihi. Isyarah haulai. Isyarah untuk yang jamak. Yang ketiga mabniun ala bami. Contohnya nahnu. Ini isim hai tu ini apa ini ya kawan? Hah? itu. Ini apa ini? itu. Ini namanya zaraf ya. Naam. Ya, menunjukkan tempat. Naam. Dia mabni ala dhammi. Yang keempat mabni ala sukun mabni ala sukun. Contohnya hum, antum, ana, huma, antuma, hmm, haza, apa lagi? hum, ha? Ah? Sudah antuma, huma, ha? Siapa yang ngomong? Hah? Apa awal? Siapa yang ngomong tadi? Hah? Gak ada yang ngomong. Siapa? Alladhi Alladhi. Siapa lagi tadi? Ada suara samar-samar. Ah? Awal. Allati allai na'am. Barakallahu. Taib, ya. Nah keliru kalau antum mengatakan mabni ala raf'i, mabni ala nasbi, tidak ada. Karena rafa nasab, khafat dan jazm itu tanda bagi apa? Bagi mu'rab. Tidak ada hubungannya dengan mabni. Adapun mabni dia dhammaka, fathaka, kasroka, sukun. Hanya empat ini saja tandanya. Nggak ada tanda yang lain yang dimiliki oleh mabni kecuali empat ini saja. Fahimtum ya kawan? Nah. Ya. Nah sekarang rincian tafasil al-asma allati la tansarif. Rincian isim-isim yang disebut isim alladzi la yansarif. Ya. Atau disebut juga apa? mamnu minas sarf. Kemarin kita sudah menjelaskan secara global bahwa yang dimaksud dengan isim alladzi la yamsarif apa? Pengertian isim alladzi la yamsarif? Mujahid. Isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, sekarang kita masuk perincian yang mana saja yang tidak bisa ditanwin itu. Yang mana saja yang tidak bisa di tanwin. Pertama, sigatu muntahal jumur ya bentuk jamak yang paling terakhir gitu sigo bentuk muntahal jumu' ya jamak paling terakhir kenapa dinamakan jamak paling terakhir karena tidak ada lagi jamak setelahnya tidak ada lagi jamak setelahnya. Nah. Ya. Nah, apa saja yang tidak ada lagi jamak setelahnya, maka berarti apa? Dia termasuk isim alladzi la yansarif. Nah. Maka dinamakan ini muntahal jumu karena jamak ini paling jamak paling jamak yang tidak bisa dijamak lagi. Ya. Contohnya misalnya uh, sebab ada jamak yang masih bisa dijamak. Seperti kalbun contohnya. Apa jamaknya kalbun? Kilabun. Ah? Masih bisa. enam ada yang menjamak lagi. Apa? Akalibu. Kalalibu. Kalalibu. Cuman ini jarang penggunaannya. Ya, jarang. Ah, sahib misalnya, ya. Sahib ashabun ashabun masih bisa ditanwin. Nah, ashabun itu masih bisa dijamak lagi. Jadi apa? Sawahib. Wahibu. Ya. Sahib-sahib. Setelah ini enggak ada lagi jamak, enggak bisa lagi dijamak ini. Sawahib ini. Ya. Sebab dia merupakan jamak paling terakhir. Maka dikatakan setiap yang dalam keadaan seperti ini bentuknya dikatakan sirah muntahal jumu. Untuk lebih memudahkan ya, dia selalu bentuknya bentuknya selalu dengan wazan mafail. Ya, bentuknya mafail. Atau mafa il ya mafail atau mafail itu selalu bentuknya ya tapi berarti perhatikan bukan berarti mafail harus di depannya min tidak pokoknya bentuknya sama dengan ini ya dalam artian dia berapa huruf ya kawan satu dua tiga empat lima dia lima huruf atau enam huruf dengan tambahan ya semua yang bentuknya seperti ini dia disebut apa? Sighah muntahal jumu'. Paham ya, kawan? Contohnya misalnya apa? Masjid jamaknya apa? Masajidu. Jangan bilang masajidun karena bentuknya mafail. Apalagi ya, kawan? Hah? Apa? Miftahun. Ah miftahun. Apa jamaknya? Mafa mafatihu. Apa lagi yang lain? Dinar misalnya, dinarun. Ya, uang dinar. Apa jamaknya? Dana dana niru. Jadi antum lihat jamaknya itu ya selalu sebelum Sebelum alif ada dua huruf. Setelahnya dua atau tiga. Setelahnya dua huruf atau tiga huruf. Nah, begitu juga ini. Jadi jangan antum mengatakan harus mim di depannya. Enggak. Seperti dinar. Ya, bukan mim di depannya. Dana niru. Ya, pokoknya yang bentuknya mafailu ya atau faailu, dana niru, dana mafatihu, masajidu. Apalagi ya, kawan? Dirham apa? darah, darahimu. Nah, pokoknya yang sebelum alif ada dua huruf. Setelahnya dua atau tiga. Nah, nah inilah yang disebut dengan apa? Sigah muntahal jumu'. Nah, sigah muntahal jumu'. Nah, ini semuanya sigah muntahal jumu' dia mesti alif, dia mesti isim alladzi la yang sorif. Nah, Dimasuki alif lam atau tidak dimasuki alif lam, dia tetap tidak bisa ditanwin. Yang kedua, al alifut ta'nis al maksurah. Ya. Alif yang menunjukkan isim maksur tapi muannasnya Nah, antum sudah tahu ya kawan isim maksur ya. Isim maksur adalah isim yang selalu diakhiri dengan alif. Tapi ada yang mudakar dan yang mu'annas. Ini yang mu'annasnya. Ini yang mu mu'annasnya. Jadi isim maksur yang mu'annas begitu loh. <coughs> alif yang berbentuk maksur dan dia taknis muannas namanya alifut taknis al maksurah. Contohnya apa? Hubla. Mana hubla? <coughs> Hah? Wanita hamil. sugro. Hah? Wanita cilik. enam kecil. Kalau mudakarnya apa ya, kwan Hah? sagir ya kan asgar kubra wanita besar ukhra ah yang lain gitu nah ya apalagi yang lain mustasya apa tidak termasuk walaupun dia isim maksur tapi bukan <coughs> menunjukkan anna. Naam. Faham ya kawan? Jadi kalau dia alif taknis maksurah maka dia semua alif taknis maksurah kedudukannya sebagai isim alladzi la yansarif. Nah, berarti kalau apa? Kalau dia dirofa, tanda rofaknya apa ya, Ikhwan? Hah? Tanda rofanya apa? Dhamma muqaddara. Kenapa? Lita azur. Kalau isim mangkus lisikol. Naam. Ya. Saya untuk ikhwan. Kalau dia di nasab tanda nasobnya apa? Fathah muqaddara li ta'adzur. Kalau dia di khafat di jer, tanda jernya apa? Fathah muqaddara juga karena isim al-ladhi layam syarif. dalam keadaan majrul apa dengan fathah muqaddarah. Perhatikan itu ikhwan. Yang ketiga alifut ta'nis al-mamduda. Alif yang menunjukkan mu'annas. Tapi dengan cara dimad. Mamduda. Dipanjangkan. Ya. Nah, apa yang dimaksud alifut ta'nis al-mamduda? alif muannaf yang dipanjangkan yaitu isim yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Isim yang diakhiri dengan alif dan hamzah tambahan. Ya. Itu namanya alif muannas yang dimat panjang yang dimat mamdud. Contohnya apa? Sofra'u. Panjang kan? Dimamdud, dimat. Begitu. Nah. Jadi diakhiri dengan alif dan hamzah. Sofra'u. Apa maknanya sofra? Ya, wanita yang kuning atau menunjukkan muanna Kuning. Bayba'u. Hah? Putih Mudakarnya apa ya kawan? Abiyat, Sofrau asfar, sauda'u. Hah? Hitam. Ya, mudakarnya Sifat hamra'u. Nah, nah, pokoknya semuanya yang nama warna-warna ya seperti ini. Ya, warna atau terkadang penyakit, ya seperti ini keadaannya. Nah, kalau laki-laki yang awar buta sebelah. Nah, kalau wanita apa? Ya, rojulun awar. Kalau imra'atun eh aurau. Hmm. Ya. Nah, kalau akhdar, rojulun akhdar. Imra'atun khadra'u, hijau, ya. Naam, laki-laki hijau. Misalnya, misalnya. Naam. Ha? Rajulun a'ma, buta. Imra'atun amya'u. Ah, amya'u. Buta. Rajulun a'raj. Pincang. Imra'atun arja'u hakala dan seterusnya namanya alif ta'nis al mamdudah PR cari di dalam Al-Qur'an sigo muntahal jumu' lima alifu ta'nis al maksurah lima dan alifu ta'nis al mamdudah lima lengkap dengan surat dan ayat. Ya. Taib ilahuna ikhwan. Subhanakumullah.